Ini yang pertama itu karena kita punya tradisi milih surat-surat tertentu, ayat-ayat tertentu itu digegeri wong liya. Wong Quran sama kok dibeda-bedakan. Ngene lho. Ya, lek mbendina sing diwaca Yasin ya Yasin tok sing liyane busan, Sing NU ya kanthi jawab lek tak oleh maca ya-, Yasin busan surat Yasin. Kita punya tradisi milih surat-surat tertentu itu dikejari orang lain. Makanya yang bab pertama fadailul Quran wa suwarin wa ayatin maksuso. Terus yang dikejari orang-orang lain lagi bahwa kita itu mendorong orang awam terus pakai moco Quran, hataman Quran meskipun nggak ngerti artinya oleh ganjaran. Orang lain berkata, orang oh, guna nih, ngerti moco Quran gak ngerti maknane. Ora oleh kan ganjaran. Makanya tak tulis di sini. Karena begitu. Terus tradisi al Quran bareng-bareng itu ya digegeri, tak tulis di sini. Wong apalan Quran kok koyok kaset ya apalan Quran orang ngerti makna nih. Itu kita tulis di sini. E, terus bahwa Al-Quran juga bisa memberi syafaat sementara Wahabi itu menentang syafaat. Eh, yang pertama Terus menurut uh, fatwa Imam Suyuti dalam Al-Itqan, menurut ulama-ulama lain juga bahwa orang itu ketika uh, pengetahuannya cukup dan alatnya cukup akurat, bahasa Arabnya mampu, nawusorobnya mampu, terus sehingga dengan kemampuan dan kecerdasan serta ketulusannya itu dia mampu membaca dan memahami secara tidak salah terhadap kitab-kitab tafsir Quran atau hadis fikih dan yang dibaca juga kitab-kitab mutabaroh yang sudah diakui eh, kebenarannya sudah diedit oleh para ulama orang seperti itu langsung membaca memahami dan yakin apa yang dipahami benar itu sah jadi meskipun nggak bayat kepada guru torikoh itu ilmunya sudah sah eh, itu eh, yakadu an yujmi' ala ala dalikal ulama menurut Imam Suyuti dalam Al-Itqan dan Zubdatul Itqan bahwa itu disepak, hampir disepakati oleh seluruh para ulama ya nah? la kama yadunuhul albiya nah, ya, beliau mengatakan begini tidak seperti yang dipersepsikan oleh orang tolol-tolol itu bahwa ilmu jerek ini lek enggak no enggak enggak sah lek enggak ijazahnya enggak sah tentu Nah, kalau memang sudah begitu plus ada silsilah diijazahkan memang afdol. Tapi misalnya nggak begitu juga sudah sah diamalkan juga sah. Nah, makanya misalnya saya sudah pernah berburu hadis Muslim Bukhari. Andai ngaji begini langsung tak kutip dan saya belum pernah ngaji pada guru itu juga sah. Nah, gitu loh. Kalau gurunya setan itu, itu itu, itu, itu. Apa? Itu untuk yang salah asror kan. Eh, yang tidak semua orang bisa. Apa? Eh, tafsirnya. Kalau Al-Quran asal maknanya Soriha dan nggak perlu penafsiran-penafsiran boleh. Eh, eh Akimus salat, ngelakonono salat. Apa akan ngelakoni salat? Perintah Quran itu boleh. Jadi ayat yang maknanya terang. Oh, asal awalnya cara membacanya sudah musyafaha mendapat talqin dari guru sehingga tartile podo guru itu sudah boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an nanti di hari kiamat akan memberi syafaat kepada para ashabul Qur'an. Ashabul Qur'an itu maknanya ahli Al-Qur'an. Nah, ini perlu saya katakan bahwa di depan ada kalimat iqra'u, di belakang ada kalimat ashabul Qur'an. Untuk berstatus bertitel ashabul Qur'an itu tidak harus ahli tafsir, dan tidak harus ngerti maknane. Ahli maca wis diarani ahli Quran. Ngono lho, aja aja larang-larang dengan wong awam. Kadang wong larang-larang. Kak ono enggak ngerti maknane percuma. Padahal akeh maca Quran ini wis diarani ashabul Quran. Eh, yang nanti berhak mendapat sapaan gitu. Murah, NU murah. Nah, kalau kita logikanya gampang. Di depan perintahnya Iqra'u, di belakang sudah disebut ashab. ya, berarti untuk mendapat titel ashabul Quran, eh, Iqra' dan Iqra' itu cukup untuk menjadi ashabul Quran. Tidak harus mufasir, tidak harus ahli terjemah, tidak harus wali macam-macam ini Iqra'u. Yes. Waalaikumsalam. Ini saya. Lanjut. Khairukum man al Qur'an wa 'allamahu. Ini sangat populer. Cuma yang perlu saya sampaikan bahwa uh, man al Qur'an wa 'allamahu itu apa? Ini enggak ada kalimat hasr bahwa yang terbaik itu hanya orang yang belajar Quran dan mengajar mengajar Al-Quran. Karena itu tidak hasar, maka tidak menutup kemungkinan yang lain-lain yang punya peran pendukung itu juga tetap khairukum man al Quran ta'alam. Sing tukang nyetak itu ya khairukum man ta'alam al Quran. Sing bangun pondok itu ya khairukum man al Quran. Bangun pondok untuk ngaji Quran itu Eh, para sarana sing golek gajine golekne gajine guru TPK itu ya khairukum man ta'alamal Quran bojone ngomah salihah sehingga dengan bojo salihah yang masak sembarangi sampean sing ngajar Quran jadi tenang itu ya khairukum man ta'alamal Quran eh, semua karena tidak ada hasar terus kadang maca Quran lancar cepat dia dikritik Maca Quran cepet ora ono anu ora ono gunane. Tapi ono tadarus glotar gratul ya di maca. Hmm. Eh, wong lek geting wis ora ono benere. Hmm. Kadung geting karo tradisi tadarus sing lancar ya dilokne, sing yo di ya dilokne. Padahal lek Kanjeng Nabi sing lancar ya dilem, sing gradul yo ya dilem. Nabi pendidik memang alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun fi ma'as safaratil kiramil baroroh Orang yang baca Quran mahir, lancar, derajatnya sama dengan para malaikat yang mulia-mulia, yang taat-taat. dia yaqra'ul Qur'an wa yuta'ti fi wa huwa alaihi syaf lahu ajron. Orang yang baca Quran gratul-gratul dan bacaan Quran itu bagi dia sangat berat, dia dapat pahala dua kali lipat pahala baca dan pahala berju berjuang meskipun gradul gradul tetap berjuang moco eh, Nabi itu murah ini ono wong ijtihad sing bener ganjaran lurus sing salah ganjaran siji mlebu swarga kabeh kalau orang wahabi dan antek-anteknya terang sing bener tok mlebu swarga sing salah bid'ah mlebu neraka eh, kalau saya melok kanjeng Nabi sing salah sing bener mlebu suarga kabeh. Muttafaqun alaih disepakati Imam Bukhari Muslim. Nah, yang bawahnya itu perlu kita khidmah pada Quran tapi ikhlas. Kalau ikhlas, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman. Sungguh Allah akan mengangkat derajat kaum-kaum lantaran kitab Al-Qur'an ini. Ikhlas, itu ya temenanan. Tapi awas, niatnya nggak bener juga direndahkan Allah lantaran Quran juga wa yadau bihi akharin ngasorake Allah di lantaran Al-Qur'an akharin kaum yang lain banyak orang yang su'ul khotimah karena Quran juga banyak orang yang husnul khotimah karena Quran samanan qalila rawahu muslim nah ini yang nomor lima itu dalil mau Quran gak ngerti maknane oleh ganjaran plus yang atas tadi mengqara'a harfan min kitabillah barang siapa membaca satu huruf saja dari kitab Allah falau pun dia mendapat satu kebaikan padahal lek maca sak huruf yo ya gak ono maknane wong maca alif ono ya gak ono maknane tapi wis ono ganjarane berarti maca Quran gak ngerti maknane oleh ganjaran ini dalile kenapa Sak huruf lho durung ana manane wis oleh ganjaran. oleh sak jus gak ro manane ya tetep oleh ganjaran sak huruf e oleh ganjaran. Mangkor harfan barang siapa membaca satu huruf saja dalam tanda petik meskipun nggak ada mak maknanya. Berarti mau cokor nggak ada maknanya atau nggak mengetahui maknanya. Itu tetap falahu hasanatun wal hasanatu bi asri amsalha la aqul alif lam mim harfun tidak aku katakan alif lam mim itu sak huruf enggak tapi alif e tok sak huruf lam e tok sak huruf mim e tok sak huruf wa maklum ladaina anna alif faqat la makna laha wa la na'rifu maknaha wal lam faqat la makna laha wa la na'rifu maknaha nah itu nah. fa fi hadza nastadillu ala anna man al Qur'an apa uh, walam ya'rif maknahu kana lahu hasan hasanatu. Ya, kita tahu bahwa alif tok kan nggak ada maknanya dan kita nggak tahu maknanya. Paling-paling ulama itu ngiro ngiro-ngiro tok. Kira-kira maknanya anu, kira-kira tok. Sing sering tafsir itu apa? Eh, layak lamu apa? makna ha'il illallah itu rata-rata begitu yang lain-lain itu paling-paling wakila wakila ngenedok tapi yo ya tetap ono ganjarane kalau diwaca ini jadi maca Quran kak ruh maknane ya tetap oleh ganjaran dong ya Tambah. Okay. Tapi begini, kita yang salah, kita yang salah berarti pada ilallah kan? Ya? yana uh, eh, apa eh, minhu ayatul muhkamatun hunna umul kitab ukhra mutasyabihat fa amal ladina fi qulubihim zayghun tabi'una ma tashabihahu ibtigha fitnah wa ibtigha ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah kita juga yang salah berhenti di situ tapi yang khalaf war illallah war rasikhun ya Nah, itu ikut kiraannya Ibnu Abbas nah uh, kita yang salah Sebetulnya salah pun nggak sama dengan wahabi. Salaf itu persis seperti Quran itu. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna Orang-orang yang benar-benar mendalam ilmunya, salafun saleh, itu hanya mengatakan kami iman pokok semua dari wahyu Allah. Aman nabi kullum min indi rabbina. Tanpa memastikan maknanya. Maknanya apa? Buh, tak ngerti. Pokok itu wahyune Gusti Allah. Kullum min indi Nah. Sedangkan beberapa tokoh Wahabi itu ya, nah, memaknai dan dengan makna lafzi. Ya, nah, Tangan temenan. Ya, nah. Padahal salaf nggak ngomong tangan temenan. Yasun maknanya tangan. Tapi ketika itu loh tangan okombo saya nggak ruh. Ya, tapi kami yakin itu wahyunya Gusti Allah. Tetap itu. Jadi salaf itu layu ajin maknahu kalau wahabi yu ayin maknahu lafzi lafzi Insyaallah Allah nggak bodoh antara salaf dengan wahabi. Nah kalau yang khalaf itu ya dunia ditelok ya, kan? mohon uluran tangannya maksudnya bantuan kecuali kurun diulur menetok nggak baik duit ya. Kan? dan semua orang maklum gitu loh. terkait dengan ini muka mutasyabi kan yang jelas maknanya muka iya. yang mutasyabi yang belum paham eh, Mutasyabi itu yang kita nggak tahu maknanya sementara yang bisa diketahui lewat penafsiran Mana ditafsiri dengan ayat lain atau ditafsiri dengan konteks ketika itu atau ditafsiri dengan hadis, ya kan? Atau ditafsiri dengan akal sehat yang kita berpendapat tafsir biroi, ya kan? itu nggak termasuk yang mutasyabihah Terus kalau berpendapat muka kita. awam itu semua. Tapi bagi jenengan muka semua lebih Loh. Untuk yang hakikatul arsi itu tetap mutasabiah. Intelektualitas seseorang nggak bisa menjangkau hakikatul arsi. Hakikat dat pangeran yo opo itu tetap mutasabiah. Intelek kaya apapun tetap nggak bisa dia ngeklaim aku roh date pangeran hakikatan. Hakikate swarga sing roh yo Kanjeng Nabi sing wis tau mlebu pas Isra Mi'raj itu. Eh. Terus eh, tanya apa? Ya tetap nggak roh hakikat. Dan itu awam karu intelek podo karu eh, wong mau turung tahu mati ini. Jadi uh, apa umur dia itu mutasyabihat. Hakikatnya ya apa kita nggak tahu. Uh, Karena kita nggak tahu itu baru mutasyabihat. Kalau tahu orang Eh, itu sebetulnya enggak enggak enggak masalah mutasabihan. Itu ayat-ayat yang perlu eh, yang muhtamal, yang perlu penafsiran. Lah, orang awam enggak mampu menafsiri, yang ilmunya cukup dia mampu menafsiri dan itu enggak termasuk mutasabihan. Nah, itu juga Itu tadi berawal dari anu, pengertian muktamad itu mungkin yang apa rembang-rembang maknanya. Padahal muktamad itu ayat yang maknanya nggak mungkin diketahui oleh manusia, yang tahu hanya Allah. Itu tadi dong ayat muni ngono. Apa itu mung? Eh, apa? Hunna umul kitab apa? Eh, Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ya, mutasabihat itu itu. Sedangkan yang masih diketahui manusia lewat penafsiran, lewat penelitian, ya berarti tidak termasuk mutasyabihat yang layak lamu ta'wilahu illallah itu tadi. Oh, Quran, yang mendefinisikan mutasyabihat apa ya Quran. <laughs> ya Terus misalnya hakikatnya swargo barang swargo sejati ini kurma swargo koyo koyo kar. Jadi barang-barang goib itu apa? Ahlu sunnah itu tetap ada dua Ikut salam monggo Asuku itu salamatun ya, Tapi tetap yakin kalau itu firman Allah Cuma nggak ikut-ikut memaknai. Itu. Nah, karena jumhur jumhurul kuro memang ikut salah berhenti di situ. Dan itu hanya wa fi riwayatin an eh, tentu penulis mushaf yang ikuti yang jumhur apalagi dari hafaz kita itu. Nah, Hafiz itu dulu turun dhuwur kepada Ubay bin Ka'ab, tidak kepada Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud. Jadi mulai mandek dulu. Jadi eh, ilmu-ilmu langit ini. Terus eh, hakikatul ghaib itu sikap kita pada para gaib itu ya aman nabihi kullum min indi rabbina titik itu hakikat apa enggak ono wong bapak anake neng alas gak tau ruku blas sing sing diweruhi ya lading besi lading wis dia kok barang alas suatu saat anake kesasar terus neng kutho roh motor roh TV roh sembarang di kota lama dia sampai tahu oh, kota lama. Lama di kota. Ya. Dia sampai tahu nama-nama barang itu. Sing iki jenenge mobil, sing iki jenenge sepur. Sing iki iya, ya. Terus dia pulang ke apa? Hutan. Alam kota itu bagi ayahnya gaib kemana? Gak tahu roh belas Lah anak wis tahu roh nyoto barang butuh. Bagaimana anak memberitakan ke desa? tentu diberitakan dengan bahasa yang bisa dipahami ayahnya. Pak, nang kudu ana wesi iso mlaku banter. Nang kudu ana syukur ya bapak wesi mlaku. Lah ngangge bahasa asli bahasa kudu ya bapak nggak ngerti. Dan itu nggak bijaksana menyampaikan informasi dengan bahasa yang apa nggak ditangkap oleh Kanjeng Nabi tahu warga lalu memberitakan kita dengan bahasa manusia ono kurma ono apa tapi jangan bayangkan kalau hakikatnya barang sana itu ya persis seperti barang dunia ini ini nah, lainnya jadi pakai bahasa manusia, tidak tidak pakai bahasa hakikinya surga pakai bahasanya ayahnya, tidak pakai bahasa kota. Anak nggak bilang anak sepur, anak montor, anak beca, anak usi so melaku, anak usi so muni. <laughs> Eh, lah ya, malah enon rok. Lah sikap ayah, sikap anak udah wis bener. Nabi menyampaikan berita ke kita dengan bahasa manusia itu sudah benar. Iya, iya. Tapi manusia jangan sekali-kali menganggap bahwa hakikat besi isomuni itu iku bayangan bayangane. Terus ini mikir, "Wah, wesi isomuni muni terus cangkeme sapira ya salah." Majak-majak nih barang goib karo barang yang ada di depannya. Ya, ruwe ini eh, muni karo cangkem. Jadi itu kan majak-majak nih goib karo sing doir salah. Tapi nggak percaya salah karena mau sore ono besi iso melayu nggak mungkin ya salah wong nyatane ono temenan nggak iman salah macak-macak nih bayang-bayang nih sebatas dengan persepsinya salah sing bener ya aman nabihi kulum min indi rabbina juga <laughs> mampu sih makom gak ada. Bahasa kae dia bilang lebih dia gitu. Goib gitu. Ya karena iya, saya itu wasabi dia gimana Nah, eh, dengan begitu sebetulnya salah kita itu bukan wahabi, nggak seperti wahabi. Iya, iya, Terus nih. Pokoknya NO ya. Apa piye? Kok NO? Loh, Imam Ashari pun kalau kalamullah al-haqiqi qadim. Ya. ya kalau Quran cetakan ini hadis. Nggih, dalam memandang itu. Sebetulnya kira-kira ketika itu Diskusi yang belum selesai itu Quran yang mana yang dimaksud? Nah, dan As'ari pun juga ngarani lah itu hati. Nah, makanya menurut As'ari, Mu'tazilah itu nggak kafir. Meskipun mengatakan Quran itu hadis. Terkecuali kalau sudah diklarifikasi. Kalau kalamullah hadis, kalau yang asli yang bighairi harfin wala sautin wala kiraatin hadis misalnya diklarifikasi ngono mutazilah tetap ngarani itu hadis nah barangkali mungkin dikafirno sebelum tabayun ojo ngafirne wong ulil pun ojo dikafirne lek durung di apa iya pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh satu orang kalam Allah kalam ilahi untuk ambil Quran saya kalam ilahi ya, memang aslinya kalam ilahi. Ya, kan? kata hati. Kata hati itu bihoiris harfin wala sautin. Tapi setelah dikeluarkan oleh lesan lalu ditulis dalam surat, akhirnya jadi makro. Ya, itu sebetulnya bukan kalam hati sejati. Tapi aslinya kan dari kalam hati. Nah, karena ada intisab ada hubungan titik-titik ya kena diarani kalam ilahi. Eh, lanjut. Terus nih. Bismillahirrahmanirrahim. Maca Quran banter itu ya digegeri. Maca Quran banter-banter merubik gua. Nah, menurut kita baca Quran agak keras tapi nggak sampai berbeki, tambah oleh ganjaran. Sebab maca oleh ganjaran, gara-gara maca banter wong liya ngrungok nih malih oleh ganjaran, oleh ganjaran tambah, oleh lek NU ngono iku. Nah, lek sing tambah dosa jare maca Quran banter Nah, tapi jare kono dosa bid'ah. Dalil kita man istama'a ila ayatin min kitabillah katawallahu lahu hasanatan mudha'afa. Barang siapa mendengarkan satu ayat saja dari kitab Allah, Allah mencatat baginya kebaikan yang berlipat ganda. Nah, lek ngrungokne oleh ganjaran, berarti banterne ya oleh ganjaran sebab nggak mungkin wong liya krungu lek macane ora eh, banter. Barang siapa mendengarkan bacaan Quran oleh ganjaran, lek ngono banterne ya oleh ganjaran. Karena nggak mungkin orang lain krungu kalau kita nggak keras. Jadi dalilnya keras oleh ganjaran. Lek kurang mantap burine malih mutafaqun alaih riwayat Imam Bukhari Muslim ma Allah li syai'in ma adina li nabiyyin hasanis sauti. Ini harokat kasroh mesti Allah tidak mengizinkan sesuatu seperti yang Allah izinkan bagi seorang nabi Hasani Sauti yang bagus suaranya kayak Mas Rauf takon nabi Quran ngelakok nih Quran ya jarufi dia baca dengan suara keras ini, ini ma'adina yang kedua itu Mama syariah jadi kalimat ini seperti begini ma'adina Allah li syai'in misla iznihi li nabiyyin hasanis sauti yataghannab fil Qur'an yajharubi. Sama-sama ada sesuatu keras diizinkan Allah. Azan keras diizinkan Allah. Komat keras diizinkan Allah. Dungo keras diizinkan Allah. Sama-sama keras diizinkan Allah. Yang paling diizinkan Allah itu. ona uang suarane bagus kayak Nabi Daud. ngelakok nih Quran ya tepak suarane hantar Ya jarubi oleh banterne suara iku oleh banterne Quran ini muttafaqun alaih disepakati Imam Bukhari Muslim ada yang muskil lanjut eh, ma adina ora maringi izin sapa Allah Allah lisain kanggo suwi-suwi adina koyok oleh ngidini Allah linabiyen maring nabi hasani sauti kang bagus suarane ya tagonakan nih sopo nabi bil Qur'ani kelawan Qur'an ya jaru halih nih sopo nabi bi kelawan Qur'an lah kita apa walakum fi rasulillah uswatun hasanah lah kita niru Lele nabi oleh kumate ya oleh wong dikongkon niru hmm, ora ono <laughs> Meski mutasafiat kaki muzaki kaki mas umum enggak bisa nerima ya? bisa sama ini, kan? sama sapi nangkolina Eh, pokoknya Quran di banderne apalagi suaranya api oleh oleh. Nah. Nggih ma'adina itu di sini ada problema mengatakan untuk pasang sofi hmm. kalau semuanya orangnya niatnya contoh sekarang yang berada di kampung atau di masyarakat karena dia berjaga mau ingin di menangguh si pak haji itu tapi dengan suaranya yang begitu enak malah tambah dienak-enakkan itu gimana kalau menurut dalil ini okay mocone banter nggak salah niatnya sing salah. Kak, iya. maksud saya dengan peristiwa itu tetap tidak bisa menyalah-nyalahkan orang baca Quran banter dengan suara baik. Nah, sing salah niate. Mulane sing diluruskan yo niatnya. Dan ikhlas apa enggak wahisabuhum Allah. Oppo cari cek karo Gusti Allah. Kaki ikhlas yang diajari berapa ikhlas. Ikhlas itu ngene lho, enggak pamer menungso. Enggak pamer menungso, enggak krono menungso, enggak pengin dile menungso, maca Quran sak juz atau sampai khatam. Ada yang gusti kanti barokah Quran sak khatam ini kula nyuwun sakit payu kali niku. Ya. Ini ku sih termasuk ikhlas karena dia enggak pamer menungso, Toh kalau jaluk jaluk iya neng pangeran, nggak jaluk neng nyiroro kidul. Kecan nggak pamer neng calon morotuane. Pak mertua kula pun hatam Quran, anakmu tak jaluk. Lah ini kan pamer ini soalnya. Nah, itu urusan hati kan sebetulnya. Tapi maksud saya misalnya khataman Quran nggak dipamerin sopo-sopo, terus akhirnya dia ya Allah kan di khataman Quran kalau nyuwun diparingi bojo ayu fulanah niku. Itu nggak ada yang riak. Macane Quran nggak dipamerin menungso, njaluke yo ya nang ngene Gusti Allah. Malam yataghanna fil Quran falaisa minna. Jelas itu. Nah, sekarang maca Quran diprotoli. Fatihah to, Yasinan to, Pakian to, oleh kurang dipilih sing cari wong Muhammadiyah Quran atau dipilih beda beda nih Quran. Lah menurut kita itu enggak beda-bedakan. Ya, nah, Kita itu hanya mengikuti sunnah. Nabi ngarani ini afdol, ya kita ngarani ini afdol. Ketika Quran itu afdol semua, tidak menutup kemungkinan ada satu dua ayat yang lebih afdol dibanding. Saya mengatakan ini panjang semua tidak menutup kemungkinan yang tengah lebih panjang. Dan meskipun ini tak sebut lebih panjang, tidak membuat yang ini jadi pendek. Hmm. Quran itu baik semua. Ketika surat Fatihah paling afdol itu tidak menghilangkan kebaikan ayat yang ayat lain. Nah, gitu. Makanya ambian pas neng Libya engkel-engkelan manakib. Lah apa sih manakib yang dibaca ke manakib Syamsul Qadir Jilani. Ya. Apa Abu Bakar nggak lebih afdol? Apa Imam Syafi'i nggak lebih afdol? Kenapa kau Abu Bakar apa Abdul Qadir Cukup. Sama jawab ini wis pas kau aku. Ketika Anda mengatakan Imam Syafi'i afdol daripada Syafi'i Qadir, berarti Anda secara implisit mengakui Syafi'i Qadir juga fadil. Hmm. Hmm. Syafi'i Qadir utama Im, apa, uh, Imam Ahmad utomo, Imam Syafi'i utomo. Cuma dari tiga orang yang utomo-utomo ini Imam Syafi'i lebih utomo. Kalau Anda menyebut Imam Syafi'i lebih utomo Pak Syekh Abdul Qadir, itu Anda juga mengakui Syekh Abdul Qadir itu yo utomo, mek kore kalah karo Imam Syafi'i. Nah. Nah. <laughs> Sik, Zaman ngomong Abu Bakar ada Abdul Sarim Imam Syafi'i, yes, iya, pasti aku yang ngono. tak neman saya. Sip. Nah, terus moco manakib seseorang eh, keterpautan itu terkait dengan keterpautan hati. Lah keterpatuan hati itu tidak mesti dengan sesuatu yang paling cantik. Neng Malang, neng pondok onok wong sing paling ayu, tapi kadang zaman ditawani orang tua. Barang onok sing sakni sore titik moro-moro tek moro Ini. Soal ilmu. Soal ilmu. Jadi begitu dan itu eh, Gusti Allah dewi sing Soal ilmu mantep ya hati Imam Syafi'i. Soal mandine dongo mantep ya hati nih Syekh Abdul Qadir Jilani. Soal tunggu derajat mantep ya hati Abu Bakar terus dikai ngono ya kemarin Nah, kumpul buruk niat ya apa kepengen tabarukan si Abdul Qadir kepengen oleh ilmu ya Imam Syafi'i jadi meskipun ini afdol kita tidak harus ke sana meskipun ini yang paling cantik tidak harus itu yang sama nikah Wong cocok hati kadang ya. Tapi sudah angen-angen الشهوة <laughs> القضية Jadi Nah dan Imam Syafi'i Abdul min Syabdil Qadir Jilani Wong awam dalam manakib sing akeh diwaca sing Abdul Qadir Jilani Karena wong awam itu nyantoli golek barokah-barokah itu Jadi jangan toli ilmu yang nggak paham-paham <laughs> Nah sementara kita-kita mungkin lebih banyak mojo madhabi Imam Syafi'i daripada maca manakibe sing nah betul betul menyantolin ning akali hmm, ngoten pokoke NU <laughs> no, ya alasane wong NU <laughs> Kau ingin ini, kena beda. Kau ingin. itu kau tak ada ya. <laughs> gitu, madu manjan manteke iku nanti jahil jadi mau cokoran dipilih-pilih yang ini, bukan berarti yang tidak dipilih terus elek itu ya orang ya tetap fadil tapi afdoliyahnya kalah karo sing dipilih yang milih sopo kanjeng kanjeng Nabi Mangkor Afilai Latin mi mi'ata ayatin lam yuktab minal ghafilin ini tali wong biasa terus ya, ya neresak jusan gitu. ya kan kadang-kadang mau oh, maca Quran jujusan maca Quran kok enggak sak surat pisan karena Nabi kadang enggak mesti menyebut satu surat utuh dipilih per satu ayat boleh dari situ pilihannya per satu ayat atau per juz tidak harus satu surat sel selesai nah, itu mulai kadang yang dikritik nih Rawahul hakim, hakim hadis sahih. Yang bawahnya itu e, logikanya di sini. La u'allimanna kaya Abu Sa'id Rafi' a'dhama suratin fil Quran. E, Abu Sa'id, Anda akan aku ajari surat yang paling agung dalam Al-Qur'an. Qala Nabi tahu surat apa yang paling agung itu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat Fatih, Fatihah. Jadi Nabi menyebut surat Fatihah itu dengan nama surat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di depan ada kalimat akdama suratin, surat yang paling agung. Di belakang ada kalimat alhamdulillah. Berarti alhamdulillah itu nama surat yang paling agung. Bukan bunyi alhamdulillah tanpa bismillah. Nah, gitu loh. Itu nama surat alhamdulillah. Makanya kalau ada hadis di Muslim itu ya, di, di Bukhari juga ada. Nah, Salaitu khalfa Rasulillah wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman. Nah, ya kan? Saya pernah makmum pada Abu Bakar, Umar, Utsman, Kanjeng Nabi. Eh, faftatahu bilhamdulillah. Mereka semua mengawali dengan alhamdulillahirabbil Terus orang yang baca itu letterlek, memahami itu letterlek, dikira mau Fatihah itu tanpa bismillah. Ya nah? Padahal yang dimaksud eh, Kanjeng Nabi Abu Bakar Umar memulai bacaan dengan alhamdulillah itu memulai bacaan dengan alhamdulillah bukan dengan kulhu Allah bukan dengan ina atau ina, tapi mulai bacaan dengan alhamdulillah. Lah alhamdulillah itu bukan bunyi alhamdulillah, tapi itu nama su surat. Karena Nabi menyebut nah, alhamdulillah itu sebagai nama surat yang paling agung. Nah, karena alhamdulillah itu nama surat, cara membacanya ya tetap jangkep maca Fatihah. Dimulai dari bis bismillah. Yang itu dalilnya yang riwayat Anas itu. Su'ila Anas an kiraati Rasulillah, itu riwayat Bukhari kan. Eh, Anas ditanya tentang bagaimana cara Rasulullah membaca. Anas menjawab, "Kana qiraatu maddan." Nanti nang guri ono di sini. Eh, bacaannya Nabi itu panjang-panjang. Faqala alhamdulillah eh, bismillahirrahmanirrahim. Anas memberi contoh bacaannya Nabi mulai dari bismillah. Itu riwayat Imam Bukhari. Terus Nabi sendiri dalam berbaik hati juga jauh uh, idza qara'tum alhamdulillah faqra'u bismillah fa innaha as-sab'ul masani wal qur'anul azim alladzi utitu riwayat Imam Durmudi gitu. nah karena Nabi sendiri prakteknya pakai bismillah seperti apa dicontohnya Anas tadi terus Nabi juga menyuruh bismillah maka membaca Fatihah tetap dengan bismillah Perkara ada hadis saya makmum di belakang Nabi Abu Bakar Umar mereka memulainya dengan Alhamdulillah. Itu maksudnya memulainya dengan surat Fatihah. Tidak dengan kulhu Allah. Apa Alhamdulillah itu Fatihah? Ya. Di sini Nabi mengatakan surat yang paling agung itu surat Alhamdulillah. nggak dulu nih. Iya, iya. Nah. dong. Nah, <laughs> Nah, terus kalau mereka yang letter langsung langsung alhamdulillah nggak ada bismillah memahami hadis itu letter tadi eh, Nabi Abu Bakar Umar Utsman memulai dengan alhamdulillah. Lalu orang-orang itu alhamdulillah tanpa bismillah ya. Itu masih mungkin salah. Eh, kenapa? Kalimat memulai dengan alhamdulillah itu kan ada dua pengertian. Pengertiannya langsung alhamdulillah tanpa bis bismillah. Pengertian kedua alhamdulillah itu nama surat. Nama surat Fatihah yang membacanya dia tetap dimulai dengan bismillah. Dua kemungkinan penafsiran itu diuji kebenarannya lewat dalil yang lain. Penafsiran yang nabrak dalil salah. Penafsiran yang sesuai dengan dalil nah, Nah, penafsiran eh, itu nama surat memulainya tetap dengan bismillah itu tidak nabrak dalil-dalil yang lain. Tapi kalau ditafsiri apa? Alhamdulillah tanpa bismillah itu justru nabrak riwayatnya anak tadi, itu riwayat Bukhari. Timbang penafsiran nabrak hadis, milih penafsiran yang tidak nabrak hadis. Pokoknya ngono. Kenapa? Jenengan kalian oleh niki. Niku tirase Mas Elia sing lemu pira? Kepala KUA seketewu. Ini dari red berapa ini? dengan pensiun. Pensiun Hiya sab'ul matani wal Qur'anul azim Alladhi utituhu. Rawahul Bukhari. Tujuh ayat yang diulang-ulang. Terus mereka yang membuang bismillah itu datak repot-repot nggak ayat mana, genep nip itu. Akhirnya siratal ladzina an'amta alaihim dipotol, dianggap satu ayat. Baru ghairil maghdubi alaihim dianggap satu ayat lagi. Padahal kalimat itu belum belum titik. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil kan sik sak makna itu. Durung titik. Kepeksa di titik di situ dianggap satu ayat karena membuang bismillah ben tetap sabaul <laughs> eh, repot. Maliki, sebagian Maliki tidak semua. Berarti itu pemenggalan, pemerkosaan kan? Pemerkosaan. Man surat Al-Baqarah tuwija bitajin fil jannah. Barang siapa membaca surat Baqarah diberi mahkota dengan mahkota di surga. Ini wong sing seneng Baqarah hai ini dalile. Oleh pokok milih surat ya oleh. ini begitu. Tidak bid'ah. Wa qala absir bi nuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak. Bergembiralah mendapat dua cahaya yang Anda diberi dua cahaya itu yang mana tak seorang pun nabi sebelum kamu yang diberi dua cahaya itu. Fatihatul kitab wa khawatimah suratil Baqarah. Tahlilan lillahi ma fis samawati wa Kenapa milih itu? Ono dalil ini. Ngono Apa enggak beda-beda nih? Enggak. Lam taqra bi harfin minha illa uqitau. Setiap kali Anda membaca satu huruf saja dari apa? Khawatimul Baqarah dan Fatihah pasti Anda diberi Eh, Rabbana eh, eh, wala la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itu diberi semua, semua itu. Ya bani ya ila ana mitu hidni Wahai anakku kalau saya mati maka buatlah liang lahat untuk saya. Fa idza wada'tani fi lahdi faqul. Jika Anda menaruh aku di liang lahat bacalah bismillah wa ala millati Rasulillah. Tsumma shuna alayya turab sanad lalu urukkan tanah itu dengan pelan-pelan. inda indaroksi selesai pemakaman, bacalah di dekat kepalaku maisan sing lor bi Fatihatil Baqarah alif lamim wa khatimatiha dan akhir Baqarah lillahi mafis samawati wa filat oleh milinguni tahlilan bang Fatihah saiki Fatihatul Baqarah alif lamim ya kan terus mari ngono khatimatul Baqarah lillahi mafis samawati wa fil ard eh, juz 19 halaman 221 hadis hasan Kok ngerti ini gitu, Apa? Eh, ditafsiri dengan hadis lain. Hadis lain itu khawatimil bakor. Jama. Kalau jama tidak dimulai dari amanah Rasul. Kalau dimulai dari amanah Rasul itu kan ayat ini. Ini suratil Baqarah. Kalau khawatimil Baqarah ya jama itu minimal tiga ayat dimulai dari lillahi mafis samawati wa ma Wali songo masuk salah. Yang menerangkan tentang itu kok genok. Kenapa? Yang khawat. Oh, enten. Tengene Riyadus solihin. Enggak kok bukan panjangan. Muka-muka nanti ketemu. Insya Allah nanti ketemu. Nah ini yang kepingin dua ayat tok ya untuk dalil. Man al ayataini min akhir al Baqarah fi lailatin kafata Barang siapa membaca dua ayat saja akhir Baqarah dalam satu malam maka dua ayat itu akan menjaganya. Fi, fi tafsir menjaganya. Dalam tafsir lain dimaknai e, dua ayat itu akan mencukupinya badalan anit ah, tahajud. Hmm, jadi Wong yang ngerges ngerges gak iso tahajud loro rokaat hati turu moco amanah Rasul sampai ente. Itu sudah cukup mengganti tahajud. Mutafakun alaih. Kafatahu anit tahajud. mutafakun alaih disepakati Bukhari Muslim. ini dalile biasanya wong NU eh, mari maghrib apa ya apa itu di samping moco ayat kursi terus moco amanar Rasul. Pokok diwocok pada waktu malam. Baik pengikut turun beres. Eh, tentang kulhu Allah. Eh, ini milik kulhu Allah iki dalile. Seperti ke Al-Qur'an. Inna rajulan qala ya Rasulullah ini uhibbu hadhihi surah qul Allahu ahad. Qala inna hubbaha adkhalakal jannah. Ini ceritanya panjang. Ada eh, panglima perang, komandan perang. Ketika ditugaskan Nabi di medan perang, secapen sholatnya imami kulhu Allah. Pulang dilaporkan. Tapi nanti lek mutus jadi apa? Komandan ojo iki mana lapo oh Oh, bolak-balik di mami. Kul huwallah. Nah, terus Nabi di sebelum menfonis diklarifikasi ter. orang laporan. Bener kan mau cukul Allah. enggak lalu apa? Hubban lah. Saya membaca kul Allah karena saya cinta kul Allah. Terus Nabi tahu gara-gara sama cinta kula Allah itu lho kon mlebu swarga. Mulane wong NU lek tarawih itu Allah. Ya boleh. Dalile kutban laha. Iya kutban laha. Ganjarane ya oke. Ya cepet, ya, nah, seneng nek. Kutban laha. Salawat praktis gitu. Praktis. Lah, wis barang lek ana dalile aja diocok-ocok. Wis ngene. Lek ngimami tarawih dawa-dawa tambah enggak oleh. Nah, tambah enggak nak dalile. Sementara riwayat Bukhari yang Eh, yusalli arba'an falatas al antulihinna wa fi riwayatin an husnihinna thumma soli arba'an falatas al antulihinna thumma soli salasan itu di situ nggak menerangkan jamaah ya, kan? Nabi sholat empat rokan panjang empat rokan panjang terus ditiru Muhammadiyah panjang mereka yang nggak mereka sadari Nabi nggak jamaah mereka jamaah dan nggak jamaah cerai Nabi sak tawa tawa ini sak karepmu faedah sholat tali nafsika fatawil ma syaa. Lelek salat nggih awakmu dhewe ya dawa-dawano sak karepmu. Itu kan ada orang yang imami cowok, akhirnya orang kampung merotoli. Jamaah didi, lapo didi, terus ada, lapo pengumum gak jamaah. Niku nabi lek imami cowok ya. Ditimbali kan, apa tanun anda? Kau nojo jadi provokator. Oh. Eh, fatan, tukang fitnah, mecah pelawang kampung. Eh, Terus Nabi dauman amma qauman falyukhaffif fa inna fihimul kabir was-saghir wad-dha'if wal marid wa dal hajah. Fa idza shalla li nafsihi falyutawwil masya'a. Riwayat Imam Bukhari. Eh, <laughs> Tapi bahasanya Nabi bukan fal yusrik. Lek ngimami uh, fal cepat-cepat enggak. Bahasa lain fal yukhaffif yang enteng. Enteng itu sedang. Enteng untuk semua itu sedang. Semen terlalu lambat sing sikile keju-keju, sing sikile asam urat, enggak kuat dan itu memberatkan mereka. Tapi cuwepet nemen sing linu-linu ceklek belum ya. Kecepatan itu berat, Lambat-lambat itu juga pernah. Perintahnya Nabi fal ikhfis. Harus Tuhan. Lek ngono kecepatan ya salah. Salah alasane cuwek petakan sing dulu masih bisa rombok. Baru ditakoi, apa alasanmu? Kersane pun bongkol lah kowe. Lah iya niate kan meringankan dia apa kuburan lalu besok. Iku fitnah Ustaz. Inna hubbaha adqalaka jannah setuhune seneng marang kulo Allah iku tak khalaqan nglebokne surah al jannata swarga ngene iki yo majas kadang-kadang arek waktu kau ono majas lelek kau nuk majas masuk kecintaan yang membuat memasukkan kita surga sing nglebokne swarga kan yo Gusti Allah Gusti Allah nglebokne sampeyan yang swarga bisa babi al-hub karena cinta kul Allah. Jadi eh, hubba ini asalnya hanya apa e, sabab terus ini menjadi fa'ilnya berarti ini apa e, majas mursal alakohnya sabab sababiyah An Anas radhiyallahu anhu man qara'a qul Allah mi'atai marratin ghufir ghafar Allah dhunuba mi'atai sana Barang siapa membaca qul Allah 200 kali Allah mengampuni dua 200 tahun dosa 200 tahun hadis sahih riwayat Imam Bayhaqi ini sambil cari camik sorga. sama sampean umur seket mati Mas Zaki susuk satu seket tahun. Susuk satu seket tahun. Terus jeneng sama tuh haji. Eh. Soalnya cukup mawon. Lo nggak ngono. Eh, Saya perlu menyampaikan hulallah ini karena kita kadang-kadang ono jamaah moco hulallah sapirang-pirang. Yang militer itu fidaan moco Allah Ono sing ping sewu, ono ping sing ping satu sewu. Sing ping sewu ping rongatus, fidaan ping ratus dalilin dua ribu. Fidaan ping sewu dalilin sore. Mangkor aku Allah ahad al kamarrah fakat istara min Allah. Barang siapa membaca kul Allah seribu kali, maka dia telah membeli dirinya, membebaskan dirinya dari ancaman Allah. Nah, yang seratus ribu ono dalile mana? Belum sempat aku. <laughs> ya. Nah, <laughs> itu itu ya ono dalile gitu. Ustaz ya? Iya. Tapi enggak enggak saya tulis. Tapi di sini kena ya. <laughs> Kalimatnya persis ini juga, cuma bukan al marrah, tapi mi'ata alfi marrah. Terus terusnya sama. Faqad istara Allah. Rawal khiyari fi fawaidi. Jadi kalau sama mau nambah, wa riwayatin mi'ata alfi marratin. Gitu. Alam taro ayatin usilat hadilailah lam yura misluna qattu. Tidakkah Anda melihat tadi malam diturunkan ayat-ayat yang apa? E, tidak ada ayat lain yang seperti ayat itu. Mandini dalam hal menolak jin gitu Apa itu? Kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin Jangan dikonfrontir dengan Fatihah. Jadi yang paling afdol Fatihah. Lah kok ini kalau bandingan nih berarti yang paling afdol kulon apa? Falak. Orang Afdol untuk nolak jin, falak dan na, Afdol untuk qadaul hajat, Fatihah. Nah, ya. Jalbul rizki, Fatihah. Kan begitu. Jangan itlakon. Kan ya. Oh, padilai kan nggak nolak cinta. Bisa nolak mujaki bareng kan? Ya memang itu termasuk surat-surat yang Nabi menyuruh banyak membaca. Kadang siapa setelah sholat baca kulallah falak dan nas. Lo imburi nih sama kesusiran. Nomor likur. Karena Rasulullah SAW ya ta'awudu minal jan wa anil insi wa anil insan. Hatta dulunya Nabi itu bertawud minta dijauhkan dari gangguan jin dan ain. Ain itu pandangan orang yang bisa membuat orang lain sakit itu. Sehingga turunlah falak dan nas muawwidzatain. Falam mana zalata ketika falak dan nas turun, akhadha bima Nabi melakukan falak nas untuk menolak jin itu, wa tarokama siwa. tunggu tunggu lain ditinggal. Amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra fil muawwidhatain duburo kulli salat. Niki sing mbok takoni mau. Apa oh, kok diwaca apa nolak <laughs> jin ya ora. Pancen diperintah. Rasul memerintah saya supaya baca falak karena duburo dubura kulli salatin. La kullu wallahi di dalile. Wa fi riwayatin iki dalile. Wa fi riwayatin. Hadis Hasan ini wa qul huwallah bukan hanya muawwidzatain tapi juga qul huwallah rawahu Tabrani fi isnadin wahat wa hasanahu az-Zahabi eh, Zahabi juz 9 halaman itu tak tutup nabi san ben mari iku lho sing masalah faidul Quran itu rada dicepetno terus NO mari Jumatan biasanya maca Fatihah pitu kulallah itu, falak itu, apa nas pitu Ini dalile iki Mangkor abak dan salatil Jum'ah kulallah wa kul anu birabbil falaq kul anu birabbin sabah amarat tujuh kali a'adahu Allah biha minas su ila jumatil ukhra. Allah lindungi dia dari musibah sampai Jum'ah berikutnya. Hadis hasan, bukan hadis lemah. Berikutnya mangkor aida Salam al-imam yaumal Jum'ah qabla an yasni jelai. barang siapa membaca di hari Jum'ah ketika imam salam sebelum dia merubah duduk kakinya tetap koyok tahiyat akhir. Baca apa? Fatihah, Allah ulang falak, ulang nubrobin nas, sabaan-sabaan masing-masing tujuh-tujuh. Ghufira lahu ma taqaddama min tak wa ma ta'akhkhara. Dosa-dosanya yang lewat yang akan datang diampuni. Hadis Hasan. insyaallah beres, nggak ada yang bid'ah yang kita lakukan ini. Apa? Nggih. Yang dari Abdul As'ad Al-Qusairi ini masuk kategori Hasan. Terus yang atas itu menurut kitab Bakar Ibnu Sunni juga Hasan. Eh, ya. eh, ya. insya Allah eh, ya, apa? Qaulun Nawawi ya, nah akwa asah min qaul Nasiruddin Albani yang seorang wartawan itu. Nasiruddin Albani itu wartawan, bukan ulama. Dan dia ngakui sendiri, kami nggak meriwayatkan hadis dari guru per guru. Kami hanya buka-buka buku, lihat buku-buku sana. Nggak berburu dia. Jadi dia sendiri mengatakan eh, apa? Kalaupun saya ini fiqah, dobit, bukan dobitur riwayah, Bukan dobitul ijazah tapi hanya dobitul kitabah. Berarti Nasruddin itu merusut Ustaz. Wahabi. Nasiruddin Al-Bani. Nah terus kelemahannya orang hanya eh, mengakses dari buku dok dan nggak pernah ngecek ke guru yang memang ahli. Kalau ada kemungkinan cetakannya keliru. Ya. kita itu eh, ada balance mestinya kan. Mungkin cetakannya keliru, kita cek lewat guru kita yang pernah berguru pada gurunya. Mungkin eh, mungkin guru kita mocone salah, keplecuk kan begitu. Kita cek dengan cetakan. Cetakan satu kurang, ada beberapa cetakan. Dengan iya begitu mengandalkan cetakan tok kurang akurat mengandalkan berguru tok dan nggak ada tulisan belas mupeng tok itu juga kurang akurat ya yang sempurna Yono ono tulisannya Yono, ono ya ono ya ya guru saling ngecek lah kelemahannya Nasiruddin ngakui sendiri saya bukan dobitul riwayat tapi saya dobitul kitabah wartawan Nah Imam Nawawi kan yo kitabatan, yo riwayatan, yo sanadan plus karomatan. Eh, ketika lampu mati, nulis kan tetap eh, eh, menyalai. Ya. Jangankan sampai masalah hadis ya masalah fatwa itu eh, maktamada ada alaihi Nawawi ya nah? kan kita itu kalau bisa yang madhab itu yang mutafak alaih mujma alaih lalu mutafak alaih kemudian mutafak alaih syaikhoni Imam Nawawi Imam Rafi'i ya nah? kalau kaul itu tidak ittifak kainan Nawawi dan Rafi'i fama iktamada alaihi Nawawi akwa mimma i'tamada alaihi Rafi'i. Kalau Nawawi tidak berfatwa, Imam Imam Rafi berfatwa sama tamada alaihi Rafi' aqwa mimma i'tamada alaihi ghairuhu minal mutaakhirin. Wis wis patokane wis. Ya anak. Napa? Mas Eko. Oh, uang itu lek terus dikirim ini, Ya nah. Insya Allah kali pangeran tiga wedi karo Gusti Sehingga nggak ada niat untuk berbuat dosa. Ya. Nah. Kalaupun terjadi itu lamam, ya, ilal lalam, lamam. Lalam lamam itu Allah ngapura, Allah wasi'ul maghfir. Lamam itu Orang nggak punya niat berbuat dosa, nggak punya niat berbuat maksiat, tapi mas pelaku neng dalan kesandung. Uh, ono wong ayur Uh, astagfirullah. lama. Lama, begitulah. Tapi lah wong elek banyak. Kota nanti dong, ada apa ya? Ono banyak. Anjen ngumbah moto neng bioskop, anjen di niat kate kok Lah lama ming nanti kon ngaji neng koesono Pas lewat neng gang limo ono wong ayu. <laughs> Enggak dilihat. Tersalah. Ya, Tersalah, tersandung. Nama. Iya. Loh, yo ya kak situ tuh, sedo. Nah, nang ngomong budak nanti nanti gendaan, itu misalnya nanti nanti ngaji, kak situ gendaan terus ngaji. Ya tambah oleh ganjaran sih man hamma bi hasanatin tak terus e. Lha alasane timbang badur itu Ustaz. Oh, itu alasan arek mbet. Umur nak gede niku. Ada di kanan di sini ayu. Iki kau ayo urusan ngono. Mengen rondo-rondo. Bismillahirrahmanirrahim. Lah kiai kita habis sholat juga baca ayat kursi juga. Biasanya Fatihah, Fatihah tadi itu sudah volt apa ayat kursi terus lillahi kulallah falak dan nah itu imam sing rotok telaten jowo biasa itu harus setelah itu subhanallah nah, ayat kursi iki dalile ya apal mungtir atadri ayu ayatin menjadi maful ayu apa oh ini urusane Ibnu Akil nih kok Atadri ayu ayatin min kitabillah ma'aka a'zam. Ya, nah. eh, anda tahu mana ayat Quran yang paling agung? Eh, saya jawab, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Fadaraba fi sadri lalu Nabi menebah dada saya pertanda Nabi sedun liyah nikah bagus ilmumu tahniah itu memberi ucapan selamat sik sampean karo apa lek pas mau jawab ke Pak itu jawab apa Sip. Cocok. Lihat nih kalau ilmu. Ya abal mudir Rawah Muslim hadis riwayat Imam Muslim. Dipercaya benar. Nabi ya suwana eh, terus yang berikutnya itu riwayat Imam Bukhari, Abu Hurairah disuruh joko zakat, disuruh sosako sodako. parani wong tuwek nyolong. Mana-mana, oh, cuma nyolong. Mana-mana parani nyolong. Akhirnya diancam. Konek nyolongannya tak lapor ini Nabi. Terus takut orang itu. Oh cuma lapor ini saya takut loh. nah, ya apa? Kalau Anda nggak ingin saya apa? nggak ingin saya ganggu, saya goda, moco ayat kursi. Gitu loh Terus aku rela laporan Nabi, Nabi kok ini ini apa bener? Eh, Satu wa huwa kaduk. Ya. Kalau dia mengatakan ayat kursi kena nge nolak setan, itu bener itu. Meskipun yang ngomong itu sebetulnya pembohong. Ada diriman huwa? Tapi sampean tahu sobo sing kondo neng sampean? beten ngerit ini ku jin. Eh, Nabi Dawud itu jin. Lah ini dalil eh, bahwa ayat kursi kena genola, nolak jin. Plus menjadi dalil macam-macam setan akeh. Ono ifrit. ifrit itu minal jinni, ono iblis. Karena minal jinni fafasa fasaqa an am rabbi. Ya Ono setan Terus onok mana? macam-macam jin tu uh, sing tukang nyolongan. Jin tukang nyolongan ini onok dhewe. Eh, tuyul, Ngono. Tidak. Iku menu setan pian tamu. Mojo iki kasih wedi, jawab, setan. Idza awaita ila firasika faqra ayatul kursi. Jika Anda mapan turu, maka bacalah ayat kursi. Fa innahu lan yazala 'alaika min Allah hafid. Sungguh tiada akan henti alaika padamu hafidun sang penjaga malaikat yang menjaga min Allah dari Allah. Lek gelem iku dijaga terus. Wala yaqrabannaka syaitan dan sekali-kali setan nggak berani mendekat pada sampean. Hina hatta ini ya, lalat keliru. Hatta tusbiha hingga pada waktu pagi. Wasaddaqa dzalika Rasulullah dan ini dibenarkan oleh Rasulullah. Ini tak singkat riwayatnya. Nabi mengatakan sadaqa wa huwa Kali ini dia jujur meskipun aslinya pembohong, pendusta. Rawahul Bukhari. Mangkor ayatul kursi dubura kulli salatin maktubatin. Ini cerita ayat kursi mari salat fardu. Lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. Barang siapa membaca ayat kursi setiap setelah salat fardu, maka kalau dia belum masuk surga karena memang belum mati. Lam yamna'hu orang ngalang-ngalangi wong min dukhulil jannati mlebu swarga ilan yamut mau mulai dak ya durung mati karena memang dia belum mati lek dimaknai bebas yang ngono mau Wong maca ayat kursi saben mari salat fardu kok durung mlebu swarga ya pancen durung mati. Ini hadis sahih riwayat Anasai bin Hibban. Man zara qabra walidayhi aw ahadihima yaumal jum'ah faqar indahu yasin ghufira lahu. Ini milih yasin itu dalilnya ini. Ziarah kubur wong tuane atau salah satu dina Jum'ah maca yasin ghufira lahu. Sekaligus dalile kena kirim donga. Maca yasin diniati wong tuwa. Mang eh. Man qara'a yasin ibtigha wajhillah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi faqra'uha inda mautakum. Barang siapa baca yasin ini dalile yasin ini diampuni dosanya yang telah lewat. Maka bacakan Yasin pada orang mati. Ini Yasinan yang kuburan barang dalil ini. Nah, milih Yasin. Apa? Oh, yang diperintah itu orang mukmin. Fakrohu ini kan yang diperintah sahabat mukmin. Mau orang-orang mati di antara kamu podo mukmin. Gitu. Sing penting padha mukmine meskipun duduk bapake duduk dulure. Ini perintah ini tidak disabdakan Nabi di lingkungan keluarga antara anak dan orang tua. Sehingga mau takum itu ya bukan ikatan dulur tapi ikatan i, iman karena didawuhne kepada orang muk orang mukmin. Pokok padha mukmine ya berarti mau tang mau takum. Sama dengan ulama dengan eh, dawuh ini misalnya wa ulil amri minkum taatilah ulil amri di antara kamu. Yang wajib ditaati itu kalau ulil amri itu kodok islami. Karena ada minkum itu. Eh, kenapa? Karena perintah itu sejak awal ya iwaladina amanu ati ati Allah. Yang eh, diperintah pancen wong iman. Berarti minkum itu ikatan iman, bukan ikatan dulu. Jadi ya sini ruwet-ruwet ulama kuli alasan naik nafsu. Tapi yuk yuk logis ya banyak ngono ya piye Sangke dheweke durung maca kadang. Ngono, Pak. Terus ada beberapa kiai kita yang eh, kalau kita itu eh, ditulis di buku Majmu' Syarif itu. Majmu' Syarif itu isinya surat Kahfi, eh, Yasin, Fakiah, Rahman, Tuhan, Patah. Kataro kan begitu. Nah, ini Tuhan macam syarif di dalil ini. Mangkara hamim at Tuhan Fila itu jum'atin aw yaumil jum'ah banallahu lahu baitan fil jannah. Dibangunkan rumah di surga. Sing tabarok dalil ini. <laughs> Sudah awalnya kalau dia terlalu Mangkara al Quran eh, man, eh, min al Quran ya min al Quran suratun dalam Al Quran itu ada surat eh, eh, min bermakna fi eh, idanu di li salati miyomil jum'ah jika dikumandangkan adzan miyomil jum'ah maknanya bukan dari hari Juma'. maknanya fi yaumil Jum'ah jika cukup mandangkan di hari Juma'. min bermakna fi lah ini min makna fi. Dalam Quran ada surat. salah Talatuna ayatan 30 ayat. Syafa'at di rajulin. Ya, kan? ayat itu surat itu akan memberi syafaat seseorang hatta ghufrallahu wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulku. Ning nah, macam syarif ana tabarok kita dalile. Hadis hasan. Lah jane hadis ini ke ning Risatul Ibad orang ngono. Cuma ning kono enggak diwai keterangan hasan apa Enggak. Nah, kita carikan di Jame, kita carikan di sarahnya Jame Sohir di mana-mana sampai ketemu keterangan ini Hasan apa enggak. Cek tenang, ngamal nih, cek. Tenang, ayo. Man hafidha asra ayatin eh, min suratil kafi au akhiriha usima minat dajjal. Eh, apa 10 ayat dari awal kafi atau akhir kafi dilindungi dijaga dari dajjal riwayat muslim man qara'a surat al-kahfi fi yaumil jum'ah itu eh, surat kahfi adha'a lahu minan nur ma baina jum'atain maka akan bercahaya baginya eh, apa jarak antara dua jum seminggu di cahaya Allah atine padang pikirane padang tak sumpek gitu hati padang pikiran padang itu akan memandang halal halal haram haram hak yo hak tapi eh, bila eh, pikiran petang-petang oleh nafsu, petang ambisi, petang oleh ambisi, petang oleh emosi, itu benar ketara salah, salah ketara benar, apik ketara elek, elek ketara apik. Orang elek kadung emosi, wading muring-muring, ana wong ayu ya ketara elek. Saman pas muring-muring bojomu kan ya tetep ayu dan Tapi kalau <laughs> muring-muring ya ketarane elek, pancen peteng. Eh, lek kepengin tetap objektif bener ya bener salah ya salah api api elek ya elek maka pikiran hati kudu padang lah supaya padang setan kudu minta diusir karo surat kahfi padang tembok nggak pakai putih tapi meripatmu padang akhirnya ya si rodok lumayan putih tembok putih tapi meripatmu beleret lampu ini beleret akhirnya ya ketara beleret peteng Objek itu belum tentu tersimpulkan persis seperti objek, juga melihat situasi dan subjeknya. Eh perlu nih subjek itu penting. Kesimpulannya terserah Mata. Ya terserah yang dilihat. Nah sebetulnya untuk para guru yang sering menjawab pertanyaan masyarakat, murid-murid, itu bening hati itu penting, bening pikiran itu Karena dalil dok itu nggak menjamin fatwa yang disampaikan itu benar. Ketika kita a priori, ketika kita apologi ya, atau kita punya ambisi, kita marah-marah, akhirnya yang halal ini maling untuk harlal. Iya, Karena ada kepentingan. Iya. Nah, kan kadang sampe ditanya, e, Mas, misalnya kalau ajeng nikah kali ini ya apa? Wongnya pas wai, sama istiqoroh akhirnya dipilih saran api teman-teman. Cocok api. Ya. Tapi karena sampean punya kepentingan wayu. Akhirnya ngomong, "Iya, kali, Kalian cuma terus nyapu istiqoroh helek terus." Malah nggak bener omongnya karena peteng oleh kepentingan. Eh, itu sekedar contoh bahwa dalil tok nggak cukup untuk mengatakan yang benar itu benar. Jadi dia rombong sangat salah gitu ya. Yeah. Iya. <laughs> Eh, uh, menjadi tim sukses kekuatan politik tertentu. Uh, tentu dengan kontrak-kontrak Lalu sampean dibidik oleh lawan. Paling kono ekor dua duwe duit sakit juta. Janjinya dulu nggak boleh menerima pemberian apapun dari lawannya, musuhnya. Tapi ditekani harus duit setengah miliar. Ya, ya. Sampean mesti hati sampean mengatakan haram karena saya ingkar janji. Tapi nyawang duit setengah M ini. Ya. Bisa jadi malih setengah halal bisa jadi tetap haram. Kalau zaman kenceng nggak punya kepentingan apapun selain memegangi agama, haram ya tetap haram. Tapi lek zaman bisa ya, mungkin ya? ya aku pengen rapi lurung kasih, bagi aku pengen ini setengah m ya. Pinter nih, nggak penting betul sakit toh. Dia ya pun betul sakit betul nama, ya betul nama nama. Akhirnya dia pun mengatakan halal. Sekalipun itu khianat mengekali Lalu itu loh, pokoknya perannya bening hati itu luar biasa. Akar sing halal ya tetap ketorah. Tembak putih ketorah bang krono kocomotomu temu. Tapi antara mata dengan hati kan. Kalau hatinya tuh anu macam medeng tadi, ya. tapi kan motone tertarik nemen boten kero <laughs> Nah itu lah. Nah yang bawahnya itu Yang bersinar itu bukan jarak waktu Bukan diberi sinar jarak waktu seminggu Tapi Allah alahu an-nur Ma baina wa bainal baitil hati Ya kan? jarak antara rumah sambian sampai Ka'bah itu padang. Oh apa? Saya pernah menyimpulkan, ya nopo Ustaz masuk. Saya menwiritan surat kahfi. Eh, rutin insya budale kuda kajian. Mbuh to kondi. Apa moro-moro oleh moro tua sugih, apa moro-moro penting Ustaz penting. Eh, lah ya. Akhire nah, to Bu. <laughs> Oh mbok pernah oleh itu, Eh, Pak. Mosok dalane lewat Morot Wodo. Lah nggih, mbok menawa kok. susu kesusu udon, Pak. Lho nang burit. Ya. Nah. Insyaallah itu nanti nanti.